sendiri. Alhamdulillah, <laughs> wa ta'ala alaihi wa ala alihi wa al-mutlaq wal muqayyad. Ta'riful mutlaq, definisi mutlak. Qala rahimahullah ta'ala al-mutlaq lughatan diddul muqayyadin. Wastilahan madalla ala al-haqiqati bila qaidin. Kaqauli ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa. Fakharaja biqaulina madalla ala al-haqiqati al-amu di ia yadullu 'alal umum la 'ala mutlaqil haqiqati faqat. Fa qaja bi qaulina bila qaidin al muqayyadu. Mutlak adalah secara bahasa lawan kata muqayyad. Sedangkan secara istilah adalah satu kata yang menunjukkan pada hakikat satu benda. Bila kaidin tanpa batasan atau tanpa persyaratan tertentu tanpa persyaratan tambahan semacam fatahri rukobatin maka orang yang melakukan zihar punya kewajiban untuk memerdekakan seorang juga Ningkau beli ayat tengah sebelum terjadi hubungan suami istri. Maka di sini cuma di, dikatakan diminta untuk memperdekakan budak. Maka cuma menunjukkan pada hakikat budak tidak ada kemudian persyaratan tambahan. Apakah kemudian budak beriman Apakah tidak, budaknya itu Islam ataukah tidak, laki-laki ataukah ya, perempuan maka tidak ada persyaratan tertentu maka asalkan dia adalah budak maka termasuk dalam ayat ini Bahwa jadi maka tidak termasuk mutlak karena kita mengatakan majalah alal hakikat sesuatu yang menunjukkan pada hakikat suatu benda al-am lafaz umum karena dia menunjukkan makna al-umum bukan menunjukkan makna mutlakil hakikat semata-mata eh, menunjukkan uh, hakikat sesuatu secara mutlak fakat saja dan tidak termasuk mutlak karena kita katakan bila al muqayyad nah muqayyad itu ada tambahan persyaratan budak yang beriman, budak laki-laki, budak perempuan. Nah, ada ada persyaratan tambahan. Lalu apa perbedaan antara am dan mutlak? Karena keduanya memiliki kemiripan seakan-akan hampir sama. Jawabannya ada tiga perbedaan. Yang pertama, lawan dari mutlak itu mukoya, sedangkan lawan dari am itu khas. Yang kedua, secara maknanya Maka eh, sebenarnya am dan mutlak itu memiliki titik kesamaan yaitu mengandung bentuk umum. Sama-sama mengandung bentuk umum. Akan tetapi perbedaannya kalau am itu disebut umum sumuli Sedangkan kalau mutlak itu umum badali. Ini kesamaannya sama-sama mengandung makna yang luas mencakup atau eh, ya bagian yang dicakup individu yang menjadi cakupannya itu, itu luas umum sama-sama umum akan tapi kalau am itu namanya umum sumuli sedangkan mutlak itu namanya umum badali <coughs> yang dimaksud umum badali kalau umum sumuli ya, misalnya kemudian eh, Wakulikol insan kulikal insan diciptakan semua manusia lemah maka semua manusia tanpa terkecuali itu umum sumuli <coughs> kalau umum badali maka maksudnya adalah nah, eh, lafat mutlak itu cuma mengandung atau mencakup bagian atau individu tertentu namun bisa digantikan asalkan memiliki kesamaan sifat bisa digantikan asalkan memiliki kesamaan sifat jadi yang kemudian dicakup itu satu misalnya yang dicakup oleh mutlak lapat mutlak itu satu individu akan tapi satu individu ini bisa digantikan individu-individu yang lain asal memiliki kesamaan sifat. Contohnya misalnya adalah eh, masalah kafarah dihar, fatahri raqabatin. Maka memperdekakan seorang budak, maka memperdekakan budak seorang saja. Maka seorang misalnya dia punya kewajiban untuk membayar untuk kemudian kafarah membayar kafarah dihar dan dia punya 10 budak. Nah, satu sampai sepuluh satu dua tiga empat sampai nomor sepuluh. Maka Allah menyatakan fatahil kobatin. <clears throat> Maka dia punya cuma punya kewajiban untuk memerdekakan seorang saja dari 10 budak yang dia miliki. Bolehkah kalau kemudian dia memerdekakan semuanya, sepuluhnya dimerdekakan sebagai bentuk kapal ini, zihar jawabannya tidak boleh. <clears throat> kalau kemudian sepuluh sepuluhnya dimerdekakan semua tidak boleh. Karena ini mutlak bukan am. Kenapa nggak boleh? Ini bukan am. Ini mutlak. Namun cuma kemudian satu dari sepuluh budak yang kau miliki Terserah yang mana Semula kemudian budak yang pertama, kemudian dipikir-pikir ah tak ganti dengan budak yang kedua, boleh. Budak kedua bisa menggantikan budak yang pertama. Iya. Wah, dipikir-pikir lagi budak yang keempat. Boleh, budak keempat ini menggantikan budak kedua. Wah, tak pikir-pikir budak sampai akhirnya misalnya budak ke-10 boleh. Dan budak ke-10 ini menggantikan posisi budak yang ke-9 Namun tidak boleh kemudian 10, 9 dengan 10 tidak boleh. 9 sama 10 sekaligus tidak boleh. Akan tapi 9 saja atau budak nomor 10 saja. Jika kemudian budak nomor 10 maka budak nomor 10 ini menggantikan posisi budak nomor 9. Jika kemudian budak nomor 9 maka budak nomor 9 ini menggantikan posisi budak nomor 10. Maka disebut badali. Sumum, sumul, eh, umum, badali. Ini. Cakupannya itu tidak tertentu, tidak khusus. Ya, cakupannya itu tidak tertentu, tidak khusus, akan tapi ya, cakupannya itu melebar, akan tapi cuma e, misalnya satu, tidak boleh kemudian lebih dari itu, namun bisa saling menggantikan. Asal e, punya karakter, punya sifat yang sama. Asal ini masih Buddha, satu sampai sepuluh ini Buddha, terserah mau budak yang kedua, namun budak yang ketiga, keempat, kesembilan, sampai sepuluh terserah. non pilih satu saja. Beda kalau kemudian lafat am, lafat am itu mencakup semuanya. Nah, tanpa terkecuali kulubal insan, doa maka semua manusia tanpa terkecuali adalah tercipta dalam keadaan lemah tanpa ada satupun yang tercakup. Beda kalau mutlak, cuma mencakup satu, namun satu ini bisa diisi oleh eh, yang mana saja asalkan bisa saling menggantikan yang mana saja asalkan punya kesamaan uh, karakter sama-sama yang ditetapkan yaitu budak asalkan ganti budak maka terserah Ta'riful muqayyad. Atau kemudian yang ketiga Kalau kemudian lafaz am itu boleh ada istisna. Boleh diiringi dengan istisna. Namun tidak untuk lafaz mutlak. Karena lafaz mutlak cuma mencakup satu orang. Kalau kan, gimana? Fatahil kubatin maka memerdekakan seorang budak ilah. Nah, ilahnya siapa? Kecuali kepalanya. Nah, ya nggak bisa. Istisna nggak bisa. Mau diberikan diberi istisna, diberikan ilah itu enggak bisa. Itu kalau itu lafaz itu setelah Nah, kalau am bisa misalnya seandainya kemudian uh, <coughs> kalau insan da'ifah ila fulan wa fulan secara eh, boleh-boleh saja bisa seandainya kemudian ada pengecualiannya kalau insan da'ifah ila fulan wa fulan itu bisa mungkin eh, dan insan ala fi khusrin ila ladina amanu semua manusia dalam keadaan rugi kecuali fulan dan fulan yang punya sifat ini dan itu. Maka boleh. Maka kalau kemudian fatahri batin illa tidak bisa. Maka memerdekakan seorang budak kecuali kakinya. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian bikin kalimat seperti itu. Maka kalau kemudian lafat itu mengandung makna mutlak, kata, satu kata itu kata kata mutlak, maka tidak e, bisa kemudian diberi istisna Kan tapi jika itu lafadznya lafadz am maka bisa diberi istisna. Itu tiga perbedaan am, uh, am dan mutlak. Menurut ulama mutaakhirin. Karena menurut ulama eh, dahulu istilahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tidak membedakan antara am dan mutlak. Ya am itu yang mutlak, mutlak itu ya am. Tidak dibedakan. <coughs> Ta'riful muqayyad. Definisi muqayyad. Al muqayyad dulu kotan masila fihi kaidun min eh, apa itu? Hah? Oh. Al muqayyad lughatan masila fihi kaidun min ba'irin wa nahwihi wa istilahan madal alal haqiqati biqaidun biqaidin kaqauli ta'ala fatahsul batin mu'minatin Mukoyat secara bahasa adalah hewan yang diilabih kaidun yang punya kalung yang dikasih ikatan kalungi ikatan minta irin boleh jadi wujudnya itu adalah onta atau semacamnya sedangkan secara istilah adalah kata-kata yang menunjukkan alal hakikah hakikat satu benda hakikat satu individu tertentu namun dikaitin namun dengan uh, dengan persyaratan tambahan fatahriru kebatin mu'minatin maka memerdekakan seorang budak dengan persyaratan tambahan Mu'minatin yang eh, beriman lebih dari sekedar hakikat budak lebih dari sekedar asal budak kan tapi budak yang punya memenuhi persyaratan tambahan yaitu budak yang beriman Bahwa jadi kolina kait maka tidak termasuk mukayat karena kita katakan dengan kait al mutlak al amal bil mutlak yajibu al amal bil mutlaki ala itlaqihi ila bidalil lihat dulu ala taqyidihi li'an al-amala binususil kitab wa sunnati wajibun alamat taqtadihi dalalatuha hatta yakuma dalilun ala khilaf dzalika wa idza dan nasun mutlaqun wa nasun muqayyadun wajaba taqyidul mutlaq bihi in kana al-hukmu wahidan wa ila umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin misalu makan al hukmu fihi ma wahidan qauluhu ta'ala fi kafaratil bihari fa tahriru qabatin min qabli ayatamassa wa qawlihi fi kafaratil qatli fatahriru tahriru qabatin mu'minatin fal hukmu wahidun huwa tahriru khubati fayajibu takyidul mutlaqi fi kafaratil bihari fil muqayyadi fi kafaratil qatli wa istaratul imanu fi rakabati fi kullin minhuma wa misalu ma laysal hukmu fihima wahidan qauluhu ta'ala wasarik wasariqatu faqta'u aydihuma wa qalu fi ayatil wudu' Faksilu wujuhakum wa'aidikum ilal marafiki Fal hukmu mukhtalifun Fafil ula qat'un Wa bisaniyati ghaslun Fala tuqayyadu al ula bisaniyati Fal tabaqa ala itlaqiha Wa yakunul qat'u minal ku'i Mufassalil kafi wal ghuslu ilal marafiqi wajib mengamalkan mutlak ala itlaqihi ila bidalin yadul ala takhidi kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau adanya takhid ada persyaratan tambahan lianal amal karena mengamalkan nas-nas Quran dan sunnah hukumnya wajib sesuai dengan apa yang dituntut oleh kandungan maknanya hatta yakumat dalilun sehingga terdapat dalil yang mencuci hal tersebut. Kesimpulannya adalah kaidah al mutlaku ala itlaqihi. Ila dalil dalil ala taqyidihi. al mutlaku ala itlaqihi bahasanya rapat mutlak wajib diamalkan sesuai dengan kemutlakannya illa idza dalla dalil ala taqyidihi Wa idza warada jika terdapat satu dalil yang bersifat yang mutlak dan dalil yang muqayyad maka wajib membatasi mutlak dengan dalil yang muqayyad jika hukumnya itu sama. Jika hukumnya berbeda, maka diamalkan setiap masing-masing dalil ala mawarat alaih sebagaimana dalil yang ada. Baik berbentuk mutlak atau berbentuk muqayyad. Jika terdapat dalil mutlak yang yang satu muqayyad, maka maka jika hukumnya sama, maka yang mutlak itu dibatasi dengan yang mukoyat. Baik yang mutlak itu Quran, kemudian yang mukoyat hadis, atau sebaliknya, atau sama-sama Quran, atau sama-sama hadis. Contoh yang hukumnya sama Dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang kafarah zihar. Fatahu sobatin min qabli ayat masa maka kafar zihar seorang suami yang mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku salah satu bentuk cerai dalam menurut hukum ah, eh, masyarakat jeliyah di masa itu termasuk kata-kata cerai termasuk statusnya itu cerai kan tapi dalam uh, Islam uh, yang tersebut tidak termasuk cerai meskipun itu dianggap sebagai perbuatan yang eh, yang haram mengucapkannya adalah haram kan tapi bukan termasuk cerai sehingga bisa kemudian haram tersebut bisa kemudian ditutup dengan kafar nah kafarnya dengan uh, tahrir rokobah memerdekakan seorang budak sebelum terjadinya hubungan suami istri berikutnya maka tidak boleh hubungan suami istri sampai kafarah dibayarkan. Maka di sini hukumnya adalah hukum masalah memerdekakan budak. Allah berfirman tentang kafarah membunuh eh, membunuh tidak sengaja Allah katakan kafarahnya fatah batin minatin maka memerdekakan seorang budak yang beriman hukumnya ada juga memerdekakan budak Meskipun sebabnya berbeda. Yang awal sebabnya karena bihar, yang kedua sebabnya karena al-qatlu, karena pembunuhan. Akan tapi punya titik kesamaan yaitu hukumnya sama. <clears throat> itu sama-sama hukum yaitu memerdekakan. Fal hukum wahid maka hukumnya sama yaitu memerdekakan budak. Maka wajib membatasi yang mutlak dalam kafarah bihar dengan mukoyat yang terdapat dalilnya dalam kafarah pembunuhan hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat artinya ada perselisihan dalam hal ini nah, yang dipilih oleh Sosemin adalah yang seperti ini itu al-iman sehingga dipersyaratkan harus budak beriman. Wa'iftaratu iman fil rokobati dipersyaratkan iman dalam budak yang tidak dimerdekakan fikulin huma dalam semua kasus yang ada baik kasus zihar ataupun kasus pembunuhan semuanya yang dipraktikkan adalah budak beriman <clears throat> Kenapa? Karena meskipun di zihar itu ayatnya mutlak, maka kita katakan mutlak yang ada di ayat, ayat zihar ini kita pahami dengan mukoyat yang ada dalam kafarah pembunuhan. Jika hukumnya berbeda, contoh untuk perkara yang hukumnya itu berbeda, tidak sama. Allah berfirman, Pembunuh laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan keduanya maka Allah memerintahkan untuk kemudian memotong tangan. Jika ada orang yang mencuri, tentu dengan catatan syarat-syarat untuk dipotong tangan itu terpenuhi nisabnya, jumlah nilai harta yang diambil, ya, dan letak barang yang diambil dan hal-hal yang lainnya. Saksi Dan tangan jika dimutlakan maka maknanya adalah pergelangan tangan. Ya, yadun itu jika dimutlakan cuma yadun gitu aja <coughs> tanpa dibatasi sampai pula atau dibatasi sampai siku maka maknanya adalah pergelangan tangan. Nah, karena itu dalam ayat wudhu Ketika Allah tidak menyatakan bahasa wudhu itu tangan sampai siku, Allah tidak mengatakan yadun saja. Dan Allah kasih tambahan ilan marafik sampai siku. Farsilu wujahakum wajah basolah wajah kalian dan tangan kalian <coughs> bersama siku. Akhirnya siku ikut terbasuh. Maka di sini hukumnya berbeda. Yang pertama tangan itu dihubungi hukum dipotong dalam yang kedua diberi hukum dibasuh dan sebabnya juga berbeda yang pertama karena pencurian yang kedua adalah ya karena hadas dan tidak sholat maka ayat yang pertama tidak dibatasi dengan ayat yang kedua bahkan tepat berdasarkan kemutlakannya kejebalannya hukuman potong tangan untuk pencuri kasus pencuri adalah dari kok dari kok itu apa mifsal al kaf adalah ruas tulang telapak tangan sedangkan untuk membaso itu tetap sampai marafik bersama dengan siku jadi intinya yang dijadikan patokan hukumnya sama ataukah tidak hukumnya sama maka ada hamlul mutlak alal muqayyad jika hukumnya berbeda maka tidak ada hamlul mutlak alal muqayyad membawa mutlak pada lafaz yang muqayyad Maka tapi kemudian secara detail itu hamlul mutlak alal muqayyad itu ada empat macam yang pertama adalah sebab dan hukumnya sama maka wajib membawa mutlak pada muqayyad dengan sepakat ulama Kemudian yang kedua <coughs> sebab dan hukum berbeda, sebabnya berbeda, hukum berbeda. <coughs> Maka tidak ada nah, tidaklah kemudian utak mutak pada upaya dengan ijma ulama. Kemudian eh, sebab sebab sama namun hukumnya berbeda, maka tidak ada maka mutlak tidak dibawa pada mukoya dan yang keempat adalah e, sebab berbeda dan hukumnya sama maka ada hak mutlak alal mukoya menurut pendapat yang paling kuat jadi dua hal disepakati dan dua hal diperselisihkan Yang empat ini bisa diringkas, ya. Empat bisa diringkas yaitu apa? Melihat hukumnya, hukumnya sama ataukah tidak? Kalau hukumnya sama maka ada hamlu mutlak alam koyat. Jika kemudian hukumnya berbeda maka eh, tidak ada hamlu mutlak alal upaya. Untuk contoh yang Yang pertama yaitu sebabnya sama, sebab dan hukumnya sama. maka dicontohkan oleh Syaikh dengan kemudian masalah isbal kain Ada satu hadis yang mengatakan Barang siapa menyeret kainnya karena sombong Allah tidak akan memandangnya Barang siapa menyeret kain karena sombong Sebal kainnya karena sombong Maka Allah tidak akan memandangnya maka di sini uh, Allah uh, ya di sini hukumnya adalah yaitu Allah tidak akan memandangnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya. Itu hukumnya. Sedangkan sebabnya karena dia menyeret kain karena sombong. Maka Kemudian terdapat dalam hadis yang lain ada kemudian orang-orang yang Allah tidak akan pandang. Salah satunya adalah musbil. Salah satunya adalah musbil. Allah tidak akan mandangnya, tidak akan mencucikannya dan Allah telah siapkan untuknya siksaan yang pedih. Salah satunya adalah orang yang musbil. Maka di sini di hadis yang kedua juga juga disebutkan hukum yang sama yaitu tidak Allah memandangnya. Maka di sini musbil di sini menurut semin adalah maksudnya adalah musbil yang karena sombong. Sehingga oleh karena itu disimpulkan orang yang kemudian e, menjulurkan kainnya lebih dari batas seharusnya dan itu karena kesombongan maka mendapatkan hukuman ada tiga hukuman itu tidak Allah pandang tidak Allah sucikan dan Allah siapkan untuknya siksaan yang menyakitkan jadi yang hadis yang cuma menyebutkan satu hukuman tidak Allah pandang itu kemudian kita bawa kepada hadis yang memberikan ya, menyebutkan lebih dari satu tidak Allah pandang, tidak Allah sediakan dan Allah siapkan untuknya siksaan yang pedih. Sedangkan <clears throat> contoh yang kemudian e, sebabnya berbeda dan hukumnya berbeda tadi itu masalah kemudian membasuh masalah tangan tentang masalah pencurian Allah mengatakan dipotong tentang masalah wudhu Allah menyatakan nah, dibasuh sampai siku maka hukum potong ini hukumnya potong sebabnya pencurian yang kedua apa membasuh dan sebabnya adalah hadas membasuh dan sebabnya ada maka sebabnya berbeda dan hukumnya juga berbeda maka ya sendiri-sendiri maka di sini dibatasi sampai siku maka di sini tidak dibatasi oleh sampai siku maka ya diamalkan sendiri-sendiri menurut teksnya masing-masing kemudian yang apa hukumnya sama sebabnya berbeda itu contohnya tadi tentang masalah membebaskan budak. Yang satu hukumnya hukum memerdekakan budak, sebabnya karena dihar dengan bentuk mutlak dan yang satu mukoyat hukumnya sama yaitu memerdekakan budak ya misal hukumnya sama memerdekakan budak akan tapi sebabnya berbeda itu karena al pembunuhan maka karena hukumnya sama sebab berbeda maka ada hamlul mutlak ala muqayyad menurut pendapat yang paling kuat menurut kaidah yang paling kuat nah, karena itu dihar ketika orang itu membayar kafar dihar apakah budak yang saya merdekakan harus budak yang beriman jawabnya iya karena hamlul mutlak alal muqayyad Kemudian yang yang yang terakhir yaitu eh, sebabnya sebabnya sama hukum berbeda kalau tadi apa eh, hukum sama hukum sama sebab berbeda maka berarti hukum berbeda tetap sama Contohnya adalah ayat wudhu dan ayat tayamum. Ayat wudhu Allah katakan dan basuhlah tangan kalian ilal marafik sampai siku. Masalah tayamum biuju bi wujuhikum kumin. min mom maka usaplah wajah dan tangan kalian Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian Maka di sini ada kemudian untuk masalah wudhu Yang namanya wudhu itu sebabnya adalah hadas baik hadas kecil ataupun hadas ya, hadas kecil ya. sebabnya adalah hadas yang jelas sebabnya adalah hadas dan dalam hal ini tangan mendapatkan hukum yaitu dibasuh dalam masalah ayat tayamum maka sebab tayamum sebab tayamum adalah hadas hukumnya hukum yang diterima oleh tangan dalam tayamum adalah diusap adalah diusap dengan menggunakan sa'id maka sebabnya sama itu sama-sama hadas namun kemudian hukumnya status hukumnya berbeda yang satu tangannya diusap yang satu tangannya dibasuh maka tidak ada hamdul mutlak ala mukoyat sehingga pendapat yang kuat e, karena ayat tayamum cuma mengatakan dan usaplah tangan-tangan kalian dan yadun jika dimutlakan dalam bahasa Arab maknanya adalah telapak tangan maka pendapat yang kuat ketika tayamum itu cukup yang diusap adalah tangan itu adalah cukup telapak tangannya saja tidak perlu sampai siku Akan tapi ada kemudian tentang masalah isbah satu hadis mengatakan barang siapa menyeret kainnya karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Maka satu hadis mengatakan demikian, hadis yang lain mengatakan segala suatu kain yang di bawah mata kaki maka hukumannya adalah neraka, maka berada di neraka. Maka ini terdapat dua hadis dan dua hadis ini kata Abdul Zaimi tidak boleh ada hamlun mutlak alam mukaya. Tidak boleh kemudian orang berkesimpulan bahasanya uh, isbal yang kemudian diancam dengan neraka itu adalah isbal karena sombong. Kenapa? Karena karena hadis yang mengatakan di neraka itu sebabnya kenapa kemudian di neraka adalah karena kainnya di bawah mata kaki Maaf pala minal ka'bain kafinar apa yang di bawah mata kaki maka di neraka sedangkan eh, hadis tentang Allah tidak memandangnya maka di situ ada hukuman tidak Allah pandang dan sebabnya adalah eh, itu menyeretkan karena sombong maka hukumannya berbeda dan sebabnya juga berbeda. Ya, hukumannya berbeda. Yang satu tidak Allah pandang, sebab ya, yang satu di neraka, dalam api neraka. Sebabnya juga berbeda. Yang satu sebabnya adalah karena kainnya berada di bawah mata kaki dan yang satu Sebabnya adalah karena dia menyeret kain karena sombong. <clears throat> Maka e, Jasa menjelaskan berdasarkan berdasarkan kaidah hamul mutlak alal di sini maka tidak berlaku maka tidak benar anggapan sebagian orang bahasanya e, isbal yang kemudian terlarang hanyalah isbal karena kesombongan. Karena ingat ada kemudian ada dua bentuk e, hukum berbeda dan ada dua sebab yang berbeda. Masing-masing berkenaan dengan masalah zat. Al-mujmal wal mubayyan. Ta'riful mujmal. Al-mujmal lughatan al-mubhamu wal majmu'u Wastilahan ma yatawaqafu fahmul murad minhu ala ghairihi imma fi ta'yinihi aw bayani sifati aw miqdarihi. Misal ma yahtaji ila ghairihi fi ta'yinihi qaulu ta'ala wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna thalathata quru. Fa innal Quran labdon mushtarakun bainal haiti wa tuhri fayuhtaju fi ta'yini ahadihima ila dalilin. Wa misalu ma yahtaji ila ghairihi fi bayani sifatihi qauluhu ta'ala wa aqimus salata. Fa inna kaifiyata iqamati salati majhulatun tahtaju ila bayani. Wa misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi qaulu ta'ala wa atu zakata. <coughs> Fa inna miqdara zakati al-wajibati majhulun yahtaju ila bayani. Definisi mujmal secara bahasa mujmal artinya mubham, tidak jelas. Wal majmu atau kemudian uh, atau kemudian satu hal yang dikumpulkan atau kesimpulannya atau globalnya dan kemudian maknanya mubham tidak jelas juga bisa maknanya majemuk ya, kesimpulan atau kemudian ya, kesimpulan dari suatu hak dari suatu penjelasan panjang lebar maka globalnya bisa kita globalkan seperti ini maksudnya bisa kita simpulkan seperti ini misalnya kalau ditafsir Al-Quran itu ada kemudian nah, kalau eh, kemudian e, tafsir ijmali tafsir ijmali tafsir dari kata-kata mujmal ijmal misalnya di ayat serta tafsir ada mana tafsir ijmal penjelasan global artinya mencakup semua penjelasan itu kalau diuraikan panjang satu-satu eh, diuraikan panjang lebar itu luas sekali akan tapi kesimpulan dari semuanya mujmalnya globalnya seperti ini bukan kemudian tafsir yang tidak jelas ya kan tafsir ijmal di sini itu bukan maknanya ijmal di sini bukan mubah nah, kalau mubah nanti kemudian artinya berarti tafsir tidak jelas sudah jelas namun cuma nah, jelas secara keseluruhan secara majmuknya Wastilahan secara istilah adalah satu kata yang ia tawakaf tergantung fahmul murad memahami maksud dari kata tersebut tergantung dengan dalil yang lain. Ini di sini ada kata-kata yang lain maka menunjukkan yang namanya e, jika sesuatu kata itu sudah jelas dengan sendirinya ya dengan sendirinya maka bukan termasuk mujmal. Kemudian mujmal itu kemudian ada dua macam, ada tiga macam kata beliau imam ini. Yang pertama mujmal dalam takyinnya, dalam menentukannya. Menentukan maksud dari beberapa alternatif yang ada. Takyin dalam mentakyin dalam menentukan satu dari beberapa pilihan yang ada. Ubayan sifat yang kedua mujmal dalam masalah membutuhkan penjelasan tentang sifatnya, tata caranya. Dan yang ketiga, mujmal yang membutuhkan penjelasan tentang mikdarnya, tentang ukurannya, tentang kadarnya. Contoh mujmal yang membutuhkan dalil yang lain fitain untuk menentukan satu dari sekian alternatif yang ada. Contohnya adalah dan wanita yang ditala itu menunggu diri mereka yaitu beridah selama tiga kuru. Maka kuru al-qar'u itu lafaz mustarab. Satu kata yang memiliki banyak makna. Bisa maknanya haid, bisa maknanya suci dari haid. faya maka dibutuhkan untuk menentukan mana dari dua kata dua pilihan itu dua alternatif tersebut maka kita butuh ilah dalilin dalil yang lain oleh karena itu mustaraf itu termasuk mujmal kesimpulannya dari keterangan ini maka kesimpulannya adalah mustaraf itu termasuk mujmal satu kata yang dan maknanya lebih dari satu itu mustahak dan mustahak itu adalah bagian dari mujmal atau kalau di sini mujmal jenis yang pertama dan yang kedua contoh yang membutuhkan yang dalil yang lain untuk menjelaskan tata caranya adalah tegakkan sholat maka tata cara sholat itu tidak jelas dalam dalil ini maka kaifiyah tata cara atau sifat sholat, tata cara atau sifat menegakkan sholat itu tidak diketahui. Tahtat membutuhkan dalil yang lain. Kemudian mujmal yang membutuhkan dalil yang lain untuk menjelaskan kadar atau ukurannya. Contohnya bayarlah zakat. Nggak jelas ukurannya berapa persennya dari sejumlah berapa harta seberapa maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan dua setengah persen atau ini 10 persen atau yang lainnya itu majul tidak jelas tidak diketahui maka membutuhkan bayan penjelasan. Lawan dari mujmal mubayyan. pun mubayyan. Al-mubayyanu lughatan al-mudharu al-muwaddahu. Wastilahan ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wad'i atau ba'da tabyini. Misal ma yufhamu al-murad minhu bi aslil wad'i. Lafzul sama al-ardu jabal, adlun, zulmun, sidqun. Fadil kalimat wa nahwuha mafhumatun bi aslil wad'i. La tahtaj ila ghairiha fi bayani maknaha. Wa misalu ma yufhamul murad minhu ba'da tamyini qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Fa inal iqamata wa ita'a kulun minhuma mujmalun. Walakin asy-syari'a bayyanaha fasara labduhuma bayinan ba'da tabyini Mubayan secara bahasa artinya mulhar yang dinampakkan, wabah yang dijelaskan. Sedangkan secara istilah adalah kata-kata yang nah, maksudnya bisa dipahami kata-kata yang maksudnya bisa dipahami dan mubayan ini ada dua macam yang pertama bisa dipahami di asli wat'i dengan menggunakan makna asli kata tersebut atau yang kedua nah, jelasnya pada tabyin setelah adanya penjelasan Contoh mubayan yang jenis pertama yang bisa dipahami maksudnya bi lewat wat'i dengan menggunakan makna dasar, makna asli kata itu. Adalah kata-kata langit, bumi, gunung, keadilan, kezaliman, kejujuran. Maka kalimat-kalimat ini dan semacamnya bisa dipahami bi asli wat'i dengan makna aslinya, dengan melihat makna aslinya. Tidak membutuhkan dalil yang lain untuk menjelaskan maknanya misalnya ayat asar ikatu asar kuasar ikatu fakatau aisyahuma Potonglah tangan kedua. Yang namanya potonglah sudah jelas. Orang paham, ya, potongnya dipotong. Nah, potong dia di dipotong, tidak membutuhkan dalil yang lain untuk menjelaskan apa yang maksud dipotong. Sudah cukup jelas dengan ini. Contoh yang kedua adalah mayfhamul al-murad minhu ba'da tabyin adalah kata yang bisa dipahami maksudnya namun ba'da tabyin setelah adanya penjelasan. <clears throat> Contohnya tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Maka yang namanya menegakkan salat dan membayar zakat kulun minhuma setiap dari keduanya mujmal adalah tidak jelas. Walakin syari akan tapi syari bayanaha telah menjelaskannya pasar maka jadilah lafaz keduanya itu bayinan jelas ba'da tabiin setelah mendapatkan penjelasan. Maka mujmal maka lafaz mujmal setelah mendapatkan penjelasan maka disebut mubayyan. Namun mujmal namun mubayan karena yang lain mubayan karena yang lain karena adanya bayan bukan mubayan karena sendirinya sebagaimana yang jenis yang pertama al amal fil mujmali Yajibu alal mukallafi akdul azmi alal amal fil mujmali mata hasala bayanuhu. Wa Nabi SAW qad bayana li ummatihi jami'u syari'atihi usuliha wa furu'iha hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda'a naqiyatin lailuha kanahariha walam yatruk al bayana indal hajati ilaihi abadan wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma fil qawli aw fil fi'li aw fil qawli wal fi'li jami'an misalu bayanihi fil qawli ikhbaru an an zakati wa maqadiriha kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi masaqat as-sama'u al-usuru bayanan di mujmali qawli ta'ala wa atu zakat. Pemisalu bayanihi bil fi'li qiyamuhu bi af'alil manasiki amamal ummati bayanan di mujmali qawlihi ta'ala walillahi 'ala nasi hijjul bait. Wa kadzalika salatu al-kusufa 'ala sifatiha hiya fil waqi'i bayanun li mujmali qauli sallam fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Wa misalu bayanihi bil qauli wal fi'li. Bayanuhu salati. Fa innahu kana bil qauli kama fi hadisil musii fi salatihi. Hai sallam idza qumta ila salati Fa'asbiril wudu'a Summa staqbil al-ka'bata Fakabbir al-hadis Wa kana fil fi'li aidan Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiallahu anhu Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Qama alal mimbari Fakabbara wa kabbara nasu wa ra'ahu Wa huwa alal mimbari Wa fihi Summa akbala ala nasi wa qal Innama fa'altu hadha Lita'tamu bi wa lita'lamu Salati Al-amal bil mujmal, mengamalkan dalil yang mujmal. Mujmal kaidahnya adalah tidak boleh diamalkan. Sampai terdapat bayan. Lafaz mujmal itu tidak boleh diamalkan sampai terdapat bayan. Selama belum dapat bayan maka tidak boleh diamalkan. Dan ingat termasuk mujmal mustarab. Ingat termasuk mujmal adalah kata mustarab. Maka tidak boleh mengamalkan lapat yang mustarab hadis Quran atau hadis yang mengandung lapat mustarab sampai diketahui maksud dari mustarab tersebut itu yang mana namun beliau katakan wajib bagi mukalab adalah Azmi untuk memilih, membulatkan tekad untuk mengamalkan mujmal mata hasolah ketika dia mendapatkan bayannya. Artinya apa? Sebelum dapat bayan tidak boleh diamalkan. Sebelum dapat bayan cuma kewajibannya cuma berniat bertekad bulat mau mengamalkan seandainya dapat bayan. Maka nah, eh, mujmal itu tidak boleh diamal. Beda dengan mutlak maka diamalkan sebagaimana kemutlakannya beda dengan am yang dia diamalkan sebagaimana keumumannya. Nah, kalau mujmal tidak bisa diamalkan dengan ijmalnya. Nah, tidak boleh diamalkan. Ketika kita cuma baru dapat dalil yang mujmal, maka kita cuma berkewajiban untuk punya tekad mengamalkannya jika terdapat bayan. Dan Nabi SAW telah menjelaskan untuk umatnya semua syariat, baik usulnya, baik akidahnya, ataupun buruknya, ataupun masalah hukumnya. Sehingga Nabi tinggalkan umat ini di atas syariat yang terang, putih, nakiyah yang bersih sehingga digambarkan malamnya sebagaimana siang dan eh, dan Nabi SAW tidaklah meninggalkan menyisakan bayan indal hajah ketika dibutuhkan ilahi kepadanya abadan sama sekali maka dari sini walamnya tuk al bayan indal hajati ilai abadan ini ada kaidah Eh, takul bayan indal hajati la yajuz takul bayan indal hajati la yajuz li Nabi sallallahu Alaihi Wasallam eh, meninggalkan penjelasan pada saat dibutuhkan untuk diamalkan itu tidak diperbolehkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat tanya, dia mau segera beramal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi tidak memberikan penjelasan. Maka nggak mungkin Nabi kemudian membiarkan sahabat ini bingung tanpa kemudian penjelasan. Nabi tidak boleh seperti itu. Maksud kaidah, maksud kaidah, jika maksud kaidah ini jika pada suatu saat dibutuhkan eh, pada saat dibutuhkan kok Nabi tidak memberikan penjelasan tentang hal tersebut maka ini adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu tidak ada <coughs> karena Nabi tidak boleh meninggalkan tidak memberikan penjelasan pada saat dibutuhkan maka situasinya situasi membutuhkan penjelasan kalau Nabi tidak memberi penjelasan maka ini adalah penjelasan dari Nabi kalau kalau hal tadi itu tidak dibutuhkan dan tidak ada dan tidak disyariatkan. Macam mungkin bisa jadi contoh adalah eh, kasus kemudian seorang sahabat yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang ini membutuhkan dan keadaan hajat membutuhkan tentang penjelasan tentang kasusnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dia supaya kemudian ya, memerdekakan budak ya, kalau enggak kemudian membayar eh, kemudian apa me memberi makan 60 orang miskin dan yang ketiga adalah puasa dua bulan berturut-turut dan dalam hadis ini tidak ada penjelasan tentang istri laki-laki ini tidak terdapat penjelasan tentang istri laki-laki tersebut apakah istri laki-laki tersebut juga ikut seperti itu harus memerdekakan budak sehingga double e, dua orang ini laki perempuan ini double e, tidak ada penjelasan e, perintahnya ditujukan untuk kemudian laki-laki itu padahal ini mau diamalkan dan ini adalah situasi istifta minta fatwa yang ini butuh untuk kemudian butuh penjelasan maka berdasarkan kaidah tadi maka Bahasanya Nabi SAW tidak akan meninggalkan penjelasan pada saat dibutuhkan. Maka kemudian ketika Nabi SAW meninggalkan penjelasan pada saat dibutuhkan, maka menunjukkan bahasanya penjelasan tersebut itu tidak ada. Dan tidak disyariatkan. Nabi, ini orang ini membutuhkan penjelasan juga tentang istrinya. Bagaimanakah? Apakah dia juga harus bayar kafara? Tidak ada penjelasan dari Nabi. Maka Berdasarkan hal ini sebagai ulama berdalil maka yang wajib membayar kafarah eh, batal puasa di siang hari di bulan Ramadan itu hanya suami saja. Istri tidak. Meskipun kalau jumhur ulama itu itu dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Namun mudah-mudahan pendapat yang lebih kuat dia mengatakan cuma berlaku untuk suami saja, laki-laki saja, perempuannya tidak. Dan ada satu kaidah satu lagi berkenaan dengan masalah bayan adalah eh, takhirul bayan an waktil khitab ya juz. Men mengakhirkan menunda penjelasan an waktil khitab menunda penjelasan dari wah, ditunda dijelaskan tidak pada waktu ketika diperintahkan itu diperbolehkan karena diperbolehkan maka ada ada dalil mutlak ada dalil mukayat, ada dalil am ada dalil eh, ada kemudian taksis mengkhususkan am karena ini adalah bentuk adalah uh, bentuk penerapan dari kaidah ini bolehnya menunda penjelasan dari waktu perintah ya kan perintah yang pertama ati musola nggak langsung diberi penjelasan apa ya, gimana itu sholat masih ditunda baru kemudian di dalil yang lain kemudian ada penjelasan tentang tata cara sholat ini namanya takhirul bayan an waktil khitab dan takhirul bayan an waktil khitab ya juz Allah mengasih perintah lalu kemudian penjelasan perintah tersebut tidak seketika namun eh, selang sehari selang dua hari baru kemudian dijelaskan Non kalau kemudian uh, eh, takul bayan atau takhirul bayan an waktu hajah la Maka Karena kalau menunda atau meninggalkan atau tidak memberikan penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Kok tidak ada penjelasan, maka berarti menunjukkan penjelasan yang kita anggap butuh dijelaskan itu tidak ada dalam syariat. Wabayanuhu dan penjelasan Nabi SAW itu boleh jadi dengan perkataan, boleh jadi dengan perbuatan, boleh jadi dengan perkataan dan perbuatan jami'an sekaligus. Contoh penjelasan dengan perkataan, kabar dari Nabi, informasi dari Nabi SAW tentang nisab zakat dan kadar yang harus dikeluarkan berapa persennya. Bagaimana dalam hadis tanaman yang di, diairi dengan asama dengan hujan maka al usur seper maka mikdarnya sepersepuluh. Maka ini adalah bayan untuk mujmal firman Allah Ta'ala dan barulah zakat. Contoh penjelasan Nabi dengan perbuatan adalah kiamuhu. Nabi melakukan berbagai perbuatan manasik haji di hadapan umat beliau untuk menjelaskan mujmal dari firman Allah Subhanahu wa taala walilai ala nasihi jilbaik dan manusia punya kewajiban untuk berhaji. Penjelasannya dengan perbuatan. Demikian juga sholat gerhana ala sifatiha dengan tata caranya, yaitu dua rakaat dengan empat sujud dan empat pokok. Dia filwake secara uh, dalam realitanya praktek Nabi ini merupakan penjelasan untuk mujmal yang terdapat dalam hadis Nabi yang lain jika kalian melihat min hasyai'an ya, melihat gerhana maksudnya melihat minha darinya ger, matahari dan rembulan sayan sesuatu yaitu gerhana pasal maka sholatlah tapi nggak ngasih penjelasan ngasih perintah namun tidak ngasih penjelasan ini tak bayarnya ditakhirkan kapan dengan kemudian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh penjelasan Nabi dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Ini penjelasan Nabi tentang tata cara sholat. Maka penjelasan tentang tata cara sholat itu dengan ucapan. Itu dalam hadis yang sangat terkenal berkenaan dalam masalah sholat. Itu hadis musik di sholat di orang yang rusak sholatnya dan ya, tidak tumak ninah sholatnya sampai diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang sholat sampai tiga kali. Maka Nabi kemudian mengajarinya tata cara minimal untuk sahnya sholat. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu berpaktirlah. Jadikan Imam buah Imam Muslim. Dan hadis ini dalil bahasanya mengucapkan niat dalam sholat adalah bid'ah. Karena Nabi SAW mengatakan pakabir eh, istak istakbil al Ka'bah hadaplah Ka'bah pakabir lalu bertakbirlah. Yang namanya apa? Kita adalah litartib, mataktib menunjukkan urut tanpa jeda. Artinya tidak ada perbuatan eh, di antara menghadap Ka'bah dan bertakbir yaitu takbiratul ihram. Tidak ada perbuatan yang lain. Perbuatan yang ada setelah menghadap uh, menghadap kiblat adalah uh, adalah bertakbir. Maka tidak ada talabut niat, tidak ada kemudian baca surat anas dan bacaan-bacaan yang lainnya. Karena tidak ada perbuatan yang menyelai antara menghadap kiblat dan bertakbir. Demikian juga Nabi jelaskan dengan perbuatan sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi SAW berdiri di atas mimbar lalu bertakbir dan manusia kemudian bertakbir di belakangnya dan Nabi masih di, di atas mimbar. Dan kemudian Nabi baru turun setelah hendak sujud. Dan setelah berdiri rokat kedua Nabi menuju mimbar lagi. Demikian sampai salat selesai. Oleh karena itu hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan judul bab bab bahasanya ee, eh, banyak gerak atau gerak yang tidak terlalu banyak dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi mundur untuk sujud, nanti rokaat kedua nanti Naik lagi ke mimbar, nanti mau sujud, turun lagi. Ya. Maka ada gerak. Atau ada beberapa gerak yang tidak banyak. Sumaat bala anas kemudian Nabi hadapkan wajahnya ke hadapan para sahabat dan mengatakan, Inna mafa'al hada hanyalah kulakukan hal ini supaya kalian mengikuti mengikut, mengikutiku dan supaya kalian mengetahui tata cara sholatku. Kemudian kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di, di harga masalahnya gimana? Kalau bentuknya gimana?